Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi dengan rahmatnya mengutus Rasul-Rasul sampai Rasul terakhir sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. huwa khatamun nabiyyin. Dan juga Allah menurunkan kitab-kitab sampai kitab yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agama yang lengkap, agama yang sempurna, agama yang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Qur'an sebagai kenikmatan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت lakum al-Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka tentunya nashkuruhu subhanahu wa ta'ala walhamdulillah rabbil alamin على منته وفضله ورحمته الله سبحانه وتعالى برفرمن dalam سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله dalam surat Yunus ayat 58 Katakan, bifadlillah. Wa birahmatihi, dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya. Wa bidzalika falyafrahu. Dengan itu hendaklah seseorang gembira. Alhamdulillah, bersyukur. Huwa khairun mimma yajma'u Itu lebih baik, lebih bagus dari semua yang mereka kumpulkan. Manusia mengumpulkan harta benda, manusia mengumpulkan segala sesuatu yang dibutuhkan, manusia mengumpulkan segala perkara-perkara yang disukai. Tetapi dari semua yang mereka kumpulkan, yang terbaik adalah fadlullah warahmatihi. Itu Yaitu hidayah ilal Islam wa hidayah ila tauhid wa sunnah, hidayah ilal tariq al-mustaqim, jalan yang lurus. Hidayah ila tariqis salaf, hidayah ke dalam jalan selamat, jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ridwanullah Alaihi majma'in. Fabidhalika yafrahu. Kata Allah, untuk itu hendaklah gembira. Ikhwani fidina azakumullah. Tentunya gembira dengan makna bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala memujinya, menyanjungnya, meninggikannya, memuliakannya dan mengakui di dalam i'tiqad bahwa itu semua karena Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua itu bukan bihaulina wala biquwatina kita terbimbing menjadi muslim, kita mendapatkan hidayah kepada sunnah, kita kenal dakwah salafiyah, kita mengenali prinsip-prinsip ahlu sunnah, itu semua bukan bifadlina, wala biquwatina, tetapi bifadlillahi wa rahmatihi, fabidhalika falyafrahu. Semua itu dari Allah, dengan takdir dari Allah. Ada seorang yang alim ilmunya tinggi. Toh dengan kudratillah tiba-tiba menyimpang, sesat. Bahkan bukan hanya berhenti pada kesesatan, berakhir dengan ateis. Tetapi ada yang ilmu pas-pasan, apa yang dia ketahui dari Quran dan Sunnah, apa yang diketahui dari prinsip-prinsip agama dia pegang kuat-kuat sampai matinya istiqamah. Masya Allah. Bismillah. Wa inayatihi wa quwwatihi. Ikhwan ibn a'azakumullah maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya yuhalladina amanu ittaqullah. Wa orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ini perintah untuk istiqamah. Dan cukup pembahasan kita sangat jelas dengan satu ayat ini. Agar istiqamah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Pertahankan terus ketakwaan sampai kita mati. Itu maknanya. Terus kita menjaga ketakwaan kita. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Paling tidak dengan taubat. Karena kejelekan adalah jelek, taubat adalah kebaikan. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Segera bertaubat. Jangan sampai keburu mati kita belum taubat. أتبع سيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik dengan sikap yang baik dengan akhlak yang luhur akhlak yang luhur adalah akhlak yang sesuai dengan sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti bertakwa perlu ilmu karena tidak tahu mana yang kita anggap itu akhlak luhur. Kecuali dengan ilmu, dengan sunnah. Nggak bisa yang namanya akhlak baik dengan perasaan. Rasanya ini baik. Nggak bisa dengan akal sendiri. Walaupun akalnya sehat. Karena lagi tenar akal sehat, akal sehat. Akal sehat kalau sesuatu perkara yang tidak ada bimbingan dari Quran dan Sunnah, dari mana dia tahu? Akal Allah berikan untuk memahami. Akal Allah berikan untuk memahami apa yang Allah turunkan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu modal untuk memahami Quran dan Sunnah. Ikhwanifuddin A'azakumullah akal kalau kita lihat dari bahasa. Kenapa bahasa Arab akal dinamakan dengan al-aqlu? Ain, qaf, dan lam. Qalu, mereka berkata, li'annahu ya'qilul insana mimma yadurruhu. Karena akal itu akan menghalangi seseorang, mengikatnya dari perkara yang membahayakan. Ada dua orang. Dan ini ada bahaya. Yang ini menjerumuskan dirinya ke bahaya. Yang ini menghindari bahaya. Ini akil, ini gair akil. Ini berakal. Menghindari bahaya. Akalnya yaqiluhu mimma yadurruhu. Akalnya mengikat dia dari apa yang berbahaya bagi dirinya. Sedangkan ini gair akil. Tidak berakal. Karena dia sengaja-sengaja menjerumuskan dirinya dalam bahaya. Taib, sudah paham itu akal? Taib, mana yang berbahaya, mana yang tidak? Sebagian cukup dengan akal bisa tahu itu berbahaya. Tetapi setelah akal kenal bahwasanya nanti akan keada kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Setelah akal melihat tidak mungkin terjadi alam semesta ini tanpa pencipta. Setelah akal mengajarkan adanya ilah, maka dia kemudian mengikuti apa yang Allah utus yaitu Rasulullah dan kemudian membaca apa yang diturunkannya yaitu Al-Qur'an. Maka dia semakin rinci, oh ini jalan selamat, ini jalan celaka. Ikhwani azakumullah. Kaum rahimani wa setelah kita tahu perintah Allah Subhanahu wa taala ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslimin. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah SAW ajari aku tentang keislaman. Tapi ringkaskanlah. Dan jelaskanlah. Sehingga aku tidak tanya lagi setelah itu pada orang lain. Nabi menjawab, Qul Rabbi Allah mustaqim. Katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomah. Itu agama. Agama seluruhnya. Qul Rabbi Allah mustaqim. Katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomah. Maka kecerdasan tadilah yang akan memahami bahwa yang namanya menyatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mengikuti utusannya, yaitu Rasulullah. Konsekuensinya adalah memegang kitabnya, yang Allah turunkan yaitu Al-Quran. Konsekuensinya menjalankan syariatnya, mentaati perintah-perintahnya, beribadah kepadanya ila akhirihi. Itu semua konsekuensi dari ikrar. Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Kemudian istiqomah di situ. Pegang kuat-kuat. Jangan bergeser, jangan mundur, jangan menyimpang. Tetaplah di atas jalan tauhid ini. Hanya saja yang namanya dunia memang darul ibtila. Namanya dunia adalah tempat ujian. Jangan sampai kita berkata ingin hidup tanpa problema. Nggak ada. Sebagaimana nggak adanya rumah tangga tanpa problema, nggak ada. Itu ujian. Pasti akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim kata Allah dalam surat Al-Ankabut. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Apakah akan dibiarkan orang tadi menyatakan Rabbi Allah semestakim dengan mudahnya seperti itu tanpa ada ujian? Ini bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Bahwa setiap orang yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul akan diuji. Setiap orang yang menyatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah akan diuji. Setiap orang yang menyatakan bahwa aku akan berpegang dengan kitab wa sunnah akan diuji. Siapa yang menyatakan aku akan berpegang dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf akan diuji. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Karena Allah sudah menyatakan ahasiban nas do yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Mengatakan kami beriman, kami beriman. Tanpa adanya fitnah. Yuftanun adalah fitnah. Maka Allah katakan pada ayat berikutnya, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al kadzibiin Dan sungguh-sungguh aku telah uji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti tahu siapa yang shadiqin dan siapa yang kadzibin. Artinya orang sebelum kalian dulu juga diuji. Maka Allah pasti tahu mana yang sadiqin dan mana yang kezibin. Mana yang jujur dalam mengatakan kami beriman dan mana yang dusta ketika menyatakan kami beriman. Siapa yang jujur menyatakan bahwa saya ahlu sunnah dan siapa yang tidak jujur ketika mengatakan ahlu sunnah akan terlihat dengan ujian. Yuftanun, maka Allah katakan fala ya'lamanna. Allah pasti pasti akan tahu siapa yang sadiqin, siapa yang kezibin. Allah maha tahu dan Allah alimul ghaib. Maha mengetahui yang gaib. Ya'lamu ma fis sudur, mengetahui apa yang di dalam dada. Tetapi Allah sengaja menguji dengan ujian tersebut agar kalian pun tahu siapa aslinya mereka. Apakah itu emas atau imitasi? Akan terlihat setelah ditempa, setelah dipanaskan, setelah dibakar, setelah diperlakukan sekian ujian. Biasanya ahli-ahli emas waktu itu, kepingan emas itu akan digigit begini. Palsu. Digigit, dibakar, ditempah. Ikhwan fidina azaballakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau terjadi berbagai macam prahara, fitnah, bencana, berbagai macam penghalang-penghalang, arakil di depannya. Ya itulah dunia. Itulah dunia. Kalau engkau mau hidup nikmat terus, itu di jannah, di surga. Dan kalau ada orang yang katanya sengsara terus, itu nanti di neraka. Kalau dunia, kadang begini, kadang begitu, kadang jelek, kadang baik, kadang untung, kadang rugi, kadang sakit, kadang sehat. Apa lagi? Selalu berlawanan. Ada panas, ada dingin. Ada untung, ada buntung, hingga akhirnya. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita bersiap-siap. Ketika kita sudah mengikrarkan tekad yang bulat bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan saya akan buktikan. Saya tidak akan menyembah siapapun kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami akan mengikutinya. Benar, serius, taib. Pegang, kuat-kuat. Jaga ucapanmu, jangan sampai engkau berubah. Ketika ada kondisi tertentu engkau berpegang dengan tauhid, engkau disiksa. Bagaimana? Mau milih bertauhid atau lepas saja? Ada kalanya engkau berpegang dengan sunnah, engkau dijauhi. Dan kemudian mendapatkan berbagai macam tekanan-tekanan. Terus atau mundur. Kalau di awal pertama kami mengikuti kitab wa sunnah, kami berpegang dengan tauhid wa sunnah, sama semua. Suaranya sama, Masya Allah. Tetapi ketika dalam perjalanan, perjalanan hidup, akan berubah keadaan, akan berganti keadaan, akan datang fitnah dengan demi fitnah, akan datang badai topan, akan datang berbagai macam ujian-ujian. Fitnah yang disebutkan dalam ayat tadi, wahum la yuftanun, mereka tidak akan difitnah. Itu maknanya ujian. Walaupun fitnah kadang-kadang memiliki makna-makna lain. Di antaranya fitnah adalah kesyirikan dan kesesatan. Tentunya sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala waqatilu waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Hendaklah kalian perangi mereka hingga tidak terjadi lagi fitnah di muka bumi dan agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perangi mereka sampai tidak tersisa, sampai tidak ada lagi di muka bumi fitnah. Dan agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa makna fitnah di sini? Kesyirikan, kekufuran, penyimpangan. Maka ikhwan fillah kenapa disebut fitnah? Pada itu kesyirikan dan kekufuran karena fitnah, karena ujian-ujian dalam bentuk kekufuran pun ada. Artinya kafirnya mereka, sesatnya mereka ujian buat kalian. Apakah kalian mengikutinya atau mengingkarinya? Apakah kalian setuju dengannya atau kalian membantahnya? Apakah kalian bergabung dengannya atau kalian memisahkan diri darinya? Bagaimana sikap kalian dengan adanya kekufuran-kekufuran ini? Itu fitnah. Barakallahu fikum. Fitnah juga kadang bermakna azab dan siksaan. Seperti fitnah kubur. Itu adalah adab kubur. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Dhuku fitnatakum hadal ladhi kuntum bihi tasta'jilun. Dhuku fitnatakum. Rasakan fitnah kalian. Ketika mereka sedang diazab oleh Allah SWT. Allah katakan, Zuku fitnatakum. Adalladhi kuntum bihi tasta'jilun. Inilah yang kalian dulu terburu-buru. Kalian di dunia terburu-buru minta diturunkan adab mana? Saya sehat-sehat saja. Katanya kalau kafir, kalau musyrik akan diadab. Mana? Buktinya saya sehat. Anak saya banyak. Harta saya melimpah. Mana itu? Kata turun azab. Sampai mereka Abu Jahal dan sejenisnya dan konco-konconya berkata, Allahumma in kana hadha huwa haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi'adabin alim. Ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh orang ini benar, hujani kami dengan batu. atau turunkan bagi kami azab. Awitina bi azabin alim. Yaqil atau ghair aqil. Orang ini berakal atau nggak berakal? Ya. Tidak berakal. Abu Jahlin, bapaknya kebodohan. Dungu. Mengapa? Yang dipanggil Allah, mereka kenal Allah. Ya Allah, in kana hadha Kalau ini adalah kebenaran, hujagi kami dengan batu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, seharusnya kalau dia berakal sedikit saja, dia akan berkata, kalau memang ini benar, berilah hidayah kepada aku. Kan begitu. Tapi enggak. Dia katakan, ya Allah, kalau ini memang hak, adab kami. Karena kami yakin ini batin. Kok aneh? Kenapa tidak kamu tanya pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini benar apa enggak?" Kalau memang benar, hidayahlah aku atau berilah petunjuk padaku. Kalau memang batil, jangan. Tapi doanya gak begitu. Mengapa? Ada kesombongan di dalamnya. Bahwasanya dia sangat yakinnya bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah batil. Sehingga menunjukkan pada pendengar-pendengarnya. Lihat saya doanya. Ya Allah kalau ini benar, hujani saya dengan batu. <laughs> Kalau benar, potong kuping saya. Gitu. Biasanya kan begitu. Itu juga sering terjadi. gantung saya di Monas atau ucapan apa lagi yang sejenis itu. Ya. Penggal pala saya. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa tidak berdoa, Ya Allah, berilah hidayah kepada kami dan mereka. Ya Allah, berikan pada kami petunjuk. Berikan pada kami yang terbaik. Ikhwanibina'azakumullah. Akuilah di hadapan Allah, kita semua nggak tahu apa-apa. Mungkin di hadapan manusia kamu punya kelebihan sedikit, tapi di hadapan Allah kita nggak tahu apa-apa. Ya Allah kami nggak tahu apa-apa. Engkau yang maha tahu. Di hadapan Allah kamu jahil, nggak mengerti apapun. Allah yang alamul ghuyub, maka sampaikanlah kepada Allah ya Rabbi, aku tidak mengerti apapun yang terbaik untuk kami. Berikanlah yang terbaik dengan takdirmu, berikan yang paling adil untuk kami. Ila akhirnya ibadina a'azam lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya fitnah di antaranya bermakna azab. Zuku fitnatakum. Sekarang kata Allah, rasakan fitnah kalian. Hadal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Ini yang kalian dulu di dunia minta terburu-buru, turunkan adab, turunkan adab, turunkan adab. Ikhwan termasuk azab di dunia. Kadang disebut fitnah. Mengapa? Karena dari satu sisi merupakan azab. Tetapi kejadian yang sama dari sisi lain untuk orang lain menjadi ujian. Sehingga tidak perlu berdebat. Tsunami itu adalah azab. Kadang nggak boleh bilang begitu. Itu adalah musibah mereka. begitu istilah akhir. Ya nggak usah dipertentangkan. Karena bagi sebagian mereka adalah adab yang memang pantas diadab dan bagi sebagian yang lain sebagai ujian. Bagaimana sikap kalian? Apakah tetap istiqamah di atas agama? Apakah kembali pada Allah, meratap kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, atau malah putus asa dan kemudian menyalahkan takdir? Fitnah. Allah katakan subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal. "Wattaku fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaku fitnatan. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada satu fitnah yang tidak akan menimpa orang dolim saja di antara kalian. Takutlah kepada satu bencana Takutlah kepada satu azab, itu maknanya. Fitnah bermakna bencana dan azab. Takutlah pada satu bencana yang mungkin Allah timpakan dan tidak hanya mengenai orang-orang zalim saja, tetapi merata akan kena semuanya. fi din, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyatakan tidak adil. Loh, Kok yang gak dolim juga ikut kena? Ikhwani fidina azakumullah. Kalau sebuah kampung. Berapa gerintir orang membuang sampah sembarangan di selokan-selokan. Kemudian tetangga-tetangganya yang tidak membuang sampah di sana mengatakan itu urusan dia, bukan urusan saya. Kalau banjir, apa rumahnya mereka saja yang banjir? Atau satu kampung? Satu kampung. Kok bisa? Apa salahnya mereka tidak berbuat? Salahnya karena engkau diam. Sok bijak. Tahu sok bijak? Gak usah bantah-bantahan lah. Gak usah tegur sana, tegur sini. Itulah masing-masing dengan keyakinannya. Kamu keyakinannya tempat sampah itu ya silahkan. Saya yakinnya tempat sampah itu ini. Akhirnya ketika banjir, tenggelam semua. Lu kenapa kok saya kena? Ya kena. Karena kamu tidak mengingatkan mereka untuk mencegah. Ikhwanu Maka demikian pula Allah katakan wattaqu fitnatan La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah pada satu bencana yang mungkin menimpa kalian dan tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian, akan kena semuanya. Hati-hatilah. Bagaimana kalau gitu? Supaya kita berhati-hati, supaya enggak turun azab. Karena makna wattaku bisa bermana berhati-hati, bisa bermana hindari. Hindarilah satu bencana yang tidak menimpa orang dolim saja di antara kalian, tapi akan merata. Kalau gitu, orang dolimnya yang kita cegah agar jangan berbuat dolim supaya daerah kita aman. Itu cerdas. Itu cerdas namanya. Barakallahu fikum. Maka sekarang jangan mengaku sebagai ahlu sunnah kalau berprinsip dengan prinsip yang pertama tadi. Sok bijak kepada orang yang berbuat sampah di selokan. Oh silahkan. Itu keyakinan kamu. Keyakinan kami seperti ini. Tapi keyakinan kamu kami hormati. Ya goblok namanya. Dungu. Tidak berpikir akibatnya akan kepada kamu juga. Demikian pula ahli sunnah menegur ahlul bid'ah agar mereka kembali pada sunnah. Tiba-tiba ada yang sok bijak. Jangan, kita hormati penyimpangan mereka. Mereka dengan pendapatnya, kita dengan pendapatnya. Dungu namanya. Lah kalau turun adab, apa kena mereka saja? atau turun azab kepada semuanya. Kata Allah, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Abu Jahal dan sejenisnya sudah berdoa dengan doa yang sangat jelek. Coba di kami dengan batu. Kenapa nggak turun azab? Hujan batu kek di Mekah atau e, tenggelam dalam bumi atau banjir tsunami hempas habis dari Jeddah jawabannya Allah katakan dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa tidak mengadab mereka kami tidak mengadap mereka dalam keadaan anta fihim. Engkau ada di tengah mereka. Siapa? Rasulullah SAW. Wa ma kunna wa Dan bagaimana kami akan mengadab mereka? Di tengah mereka ada orang yang masih beristighfar. Masih masih ada orang yang masih ingkarul munkar di sana. Dakwah ada di sana. Ikhwan ibn azamullah sehingga barakallahu fikum kalau masih tegak amar ma'ruf nahi munkar maka Allah masih menahan Allah masih memaafkan walaupun ada orang-orang dolim yang layak diadab tapi ada orang yang sedang mengingkarinya Allah Subhanahu wa taala menahan wa ma kana Allah wa anta fihim Wa Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana mungkin Allah akan mengadab mereka dalam keadaan engkau ada di tengah-tengah mereka? Dan bagaimana mungkin Allah akan mengadab mereka dalam keadaan di tengah mereka masih ada orang-orang yang beristighfar. Artinya masih ada orang yang tidak layak diadab. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ridwanullah alaihi Rasulullah SAW kadang mencontohkan dengan safinah Masalah amar ma'ruf nahi munkar. Hendaklah kalian beramar ma'ruf, hendaklah kalian bernahi munkar. Permisalannya seperti permisalan sebuah kapal. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang bagian atas, oh yang bagian bawah, kalau mengambil air dia naik ke atas. Untuk ngambil air turun lagi. Sampai ada salah seorang mereka berkata, kenapa kita susah-susah naik ke atas? Lubangi saja kapal ini, kita akan dapat air. Kata orang tadi, lubangi saja kapal ini. Kita akan dapatkan nggak usah naik-naik ke atas, susah. Kalau orang ini dicegah, kata Nabi, naja wa najau jami'an. Orang itu selamat dan selamat seluruh isi kapal. Tetapi kalau tidak dicegah, halak. Wahalaku jami'an. Dia binasa dan binasa seluruh yang ada di kapal tersebut. Sehingga kalau ada orang yang na'udzubillah memanggil-manggil adab dengan kufur kepadanya, mencerca Allah, mencerca Nabi, mencerca Quran, maka harus ada nahi munkar. Harus ada yang membantah, harus ada yang mengingatkan dan memadamkan api tadi. Jangan sampai turun adab. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti itu juga ujian. Naam. Itu juga ujian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah pada satu bencana yang tidak akan menimpa orang dolim saja. Tidak pilih-pilih akan merata adabnya. Ikhwan Ibn A'azakumullah dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un kata Allah kami pasti akan uji kalian kami akan beri fitnah bisyarri wal khair dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan timpakan pada kalian kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Berarti namanya hidup kadang baik, kadang jelek. Kadang mendapatkan keuntungan, kadang mendapatkan kerugian. Kadang sakit, kadang sehat. Ini syarwal khair. Itu juga ujian. Jangan seperti mereka para munafikin yang ya'budullah ala harfin. ya'budullah ala harfin. idha asabathu. Kalau menimpa mereka khairun itma'anna bihi. Tetapi idha asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Orang yang beribadah kepada Allah di ujungnya saja. Kalau dapat kebaikan, oh, terus di sana. Begitu dapat kejelekan, lepas. Wah, saya nggak ikut-ikut. Saya bukan Islam kok. Saya pura-pura aja. Begitu dapat keuntungan, nempel lagi. Saya juga muslim. Munafiqin Allah katakan ya ya'budullah ala harfin. Beribadah pada Allah di ujungnya saja. Kalau asabahu khairun yutma'an Nabi, Kalau dapat kebaikan yutma'an Nabi. Tetapi kalau mendapatkan yang lain yang jelek inqalaba ala wajhi dia berpaling dengan wajahnya khusrat dunia wal akhirah dia rugi dunianya dengan rugi akhiratnya ikhwani fid din azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji dan Allah subhanahu wa ta'ala min sunnatihi termasuk sunnatullah adalah menakdirkan adanya ujian. Barakallahu fiikum. Jalan menuju jannah bukan jalan yang berbunga. Bukan jalan yang mulus, indah. Tetapi sebaliknya, jalan yang penuh onak dan duri, jalan yang banyak rintangan dan halangan. Jalan yang mendaki. Falakatahamal aqabah, kata Allah. Siapa di antara kalian yang mau mendaki? tak mau, maunya yang santai, yang tidak mendaki. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika diciptakan surga, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat-malaikatnya. Di antara malaikat Jibril. Kata Jibril ketika melihatnya, sungguh demi Allah. Aku yakin kalau mereka tahu jannah seperti ini, gak ada yang gak masuk surga, semuanya masuk surga. Fahuffat bil makari, maka diliputi dengan yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Diliputi surga dengan perkara yang makari. yang berat, yang susah, yang beban, yang resiko, yang segala macam. Bagaimana? Kata Jibril, ya Rab, kalau begini, aku khawatir nggak ada seorang pun yang masuk surga. Sebaliknya ketika diciptakan neraka, dengan dahsyatnya dan mengerikannya, maka Jibril mengatakan, ya Rab, kalau begini neraka, hambamu nggak akan ada yang masuk neraka. Pasti mereka akan menghindar semuanya. Maka Allah meliputinya hufat syahawat diliputi dengan syahwat-syahwat yang disukai oleh hawa nafsu, yang disukai oleh pribadi manusia secara hawa nafsunya. Yang senang, yang enak, yang gembira, yang yang bebas, yang segala macam. Yang tidak besar resikonya di dunia. Begitu diliputi dengan syahwat, kata Jibril, ya Rabb, kalau begini, aku khawatir mereka nggak akan ada yang selamat dari neraka. Artinya syahid barakallahu fikum bahwa yang namanya jalan ke surga itu memiliki makarih. Sedangkan jalan menuju neraka memiliki sekian syahwat. Sehingga jangan jadi ukuran syahwat atau makruh. Apakah menyenangkan atau menyedihkan. Jangan jadi ukuran. Apakah ini menggembirakan dalam artian senang, hura-hura. Atau ini berat, susah Jangan kamu pilih yang mudah, tinggalkan yang susah. Kamu akan tergiring ke dalam neraka. Karena liputannya syahwat. Enak, gembira, gak ada resiko, gak ada susah, gak ada paling sedikit bebas merdeka mau ini boleh mau itu boleh mau ini boleh maka mereka gembira bebas kami ahli bidah saya lepas dari ahli sunnah gembira sudah bebas mereka. Maka bebas mereka berbuat apapun yang mereka mau. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kata mereka kalau bersama ahlu sunnah ditegur terus. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ditahdir malah. Oh, kamu kalau begini akan saya jauhi. Kalau kamu tidak berjalan itu saya akan saya hindari. Kalau kamu begini kamu akan saya kucilkan. Kalau kamu begini kamu akan... Wah, berat udahlah nggak ada sunnah sunahan bebas merdeka saya mau apapun siapa yang mau negur saya Ikhwan ibn azakumullah teguran akan tetap walaupun dari jauh. Hati-hati dengan mereka. Hizbiyun akan terus maaf. Ahlu sunnah walaupun kita mati masih tetap ada ahlu sunnah. Walaupun kita semua wafat, masih Allah akan tegakkan ahli sunnah yang memperingatkan dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah akan selalu ada la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq akan selalu ada dan engkau tidak pernah bebas. Artinya tidak pernah bebas dari teguran dan peringatan. Mungkin di satu daerah sepi, nggak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi daerah lain ada. Mungkin di satu negeri sepi, tapi negeri lain ada. Tidak pernah kosong dunia ini dari ahli sunnah ta'ifatul mansurah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam juga mengatakan satakunu fitanun akan datang fitnah-fitnah. Tentunya ini peringatan dari Nabi agar kita siap-siap. Agar kita siap. Fitnah akan datang. Dan bukan disebut dengan mufrad akan datang fitnah. Tidak. Nabi menyebutkannya fitanun jamak. Akan datang fitnah, fitnah. Bahkan disebutkan kal hasiri Udan uda seperti anyaman tikar karena banyaknya fitnah-fitnah. Kamu di sini ada fitnah, kamu keluar ada fitnah, kamu di sana ada fitnah, kamu pindah kota ada fitnah, kamu pindah negara tetap ada fitnah. Mau uzlah ke gunung-gunung tetap ada fitnah. Ikhwani fidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu Kata beliau, kami waktu itu di sisi Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba Umar berkata, "Ayyukum sami'a Rasulullah sallam yadhkurul fitan?" Siapakah di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang fitnah-fitnah? Faqala kaumun, maka rata-rata kaum tadi mengatakan, kami semua mendengar. Lalu sami'nahu. Faqala, maka kata Umar, la'allakum Ta'nuna fitnah rajul fi ahlihi wa jari. Mungkin yang kamu kalian maksud adalah fitnahnya seseorang pada keluarganya, pada anak-anaknya. Kata mereka, ajal. Tentu, memang itu fitnah yang kami maksud. Adapun itu as salah, wasiyam, wasadaqah. Kata Umar, adapun itu akan terhapus dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر Siapa yang mendengar hadis tentang fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW fitnah seperti gelombang lautan. Ini yang dahsyat. Maka Hudzaifah menyatakan aku, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, تورد الفتن alal القلوب kal عودا عودا Kata Hudzaifah, Nabi bersabda, aku mendengar beliau bersabda, akan dihadapkan fitnah-fitnah kepada hati-hati manusia seperti anyaman tikar udan uda selembar demi selembar fa'ayu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda maka hati manapun yang menyerap fitnah maka niscaya akan tertitik dengan titik hitam. Wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda dan hati manapun yang mengingkarinya, yang menolaknya, maka akan tertitik padanya dengan titik putih. Ikhwan ibn azakumullah kira-kira fitnah dengan makna apa? Yang diserap tertitik hitam, tidak diserap tertitik putih. Bukan fitnah maknanya ujian. Kalau ujian akan mengenai semua orang. Fitnah dengan mana yang seperti tadi? Kekufuran, kesesatan, bid'ah, syubhat-syubhat ini juga fitnah. Siapa yang menyerap kekufuran, kesesatan, penyimpangan, penipuan, penipuan segala macam, penipuan agama, tertitik dengan titik hitam. Dan siapa yang mengingkarinya, maka dia tertitik dengan titik putih hatta tasira ala qalbain sehingga jadilah hati-hati manusia ini menjadi dua jenis hati yang satu ala abyadin ala abyada misal safa fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard yang satu hati yang putih bersih karena sudah banyak titik putih titik putih titik putih dia melihat fitnah ini dia selamat dia lihat fitnah itu dia selamat dia dia masya Allah tertitik putih titik putih sampai hatinya menjadi putih bersih cemerlang mitlas sofa seperti batu yang putih La tadurruhu fitnatun. Tidak bisa lagi dibikin madarat dengan fitnah apapun segala macam fitnah dari orang kafir ataupun dari ahli bid'ah, dari ahli ahwah kepadanya dengan berbagai macam bentuk apakah dengan syahwat atau dengan ancaman atau dengan segala macam kejelekan-kejelekan tetap kokoh tidak terpengaruh. La tadurruhu fitnatun. Wal akhar yang kedua adalah hati yang aswad murbad al-kuz mujakhiyah hati yang hitam pekat. Karena setiap ada fitnah, kena. Fitnah kedua, kena. Fitnah ketiga, kena. Begini jalannya. Tidak lurus. Kalkuz mujahiyah, hitam pekat. Seperti periuk yang gosong yang hitam pekat dalam keadaan terbalik. Ikhwan ibn Allah kata Ibn Qayyim rahimahullah kenapa harus terbalik? Apa bedanya periuk yang tidak terbalik? Periuk yang tidak terbalik walaupun sudah hitam pekat masih bisa menampung air. Menampung sesuatu. Tetapi kalau hati sudah seperti periuk yang terbalik, hitam pekat dikasih apapun nggak bisa nerima, tertolak. Dikasih nasihat nggak digubris, dikasih ayat nggak didengar, dikasih hadis nggak diterima, dikasih nasihat apapun tidak ini. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak menganggap yang ma'ruf sebagai yang baik dan tidak menganggap munkar sebagai kemunkaran. Enggak kenal mana ma'ruf, mana munkar. enggak mengingkari kemunkaran dan enggak menyuruh yang ma'ruf. Illa ma ashraba min hawahu. Kecuali apa yang ada yang diserap dari hawa nafsunya ini kebaikan, dukung nggak ya? Bukan lihat itu kebaikan harus didukung, tidak. Tetapi apa keuntungan saya? Ma'asyraba min hawa. Kalau saya dapat untung, saya dukung. Kalau saya nggak dapat untung, enggak. Berarti bukan karena membela al-ma'ruf sebagai kewajibannya, tetapi karena dia mengambil, mengais keuntungan hawa Sebaliknya ada kemunkaran. Bukan mereka menyatakan wajib saya ingkari. Tidak. Tapi berkata dalam hatinya, ingkari enggak ya? Kalau saya ingkari untungnya apa? Ruginya apa? Saya dapat apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma min hawah tidak mengingkari yang munkar, tidak menyuruh yang ma'ruf kecuali sesuai dengan kadar keuntungan hawa nafsunya saja. Nauzubillah min dalik. Ikhwan ibn a'azakumullah bantu pondok, Masya Allah. Pagi, siang, sore, malam. Begitu ada rapat terakhir, dia dipindahkan pada jabatan yang dia tidak suka. Ngambek, pergi Kenapa kamu gak batu sunnah lagi? Apa? Saya begini, saya begitu. Tidak ada. Saya tidak mau batu apapun. Kamu ini kemarin karena apa sih? Ya karena ternyata judulnya kerja. Sama dengan pegawai-pegawai kantor. Gajinya turun, moh keluar. Gajinya turun, Ikhwanuddin azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu contoh yang mudah saja. Masih banyak jenis-jenis lain. Yaitu orang yang dalam keadaan melihat ma'ruf. Membela. Melihat munkar, mengingkari. Masya Allah, ini orang hebat. Berarti dia ahlu sunnah. Sebentar, sebentar, sebentar. Bagaimana ketika datang ujian? Begitu kamu membela ma'ruf, dapat kejelekan. Begitu kamu mengingkari kemunkaran, dapat kerugian terus atau berhenti. Adapun orang yang beriman akan istiqamah. Itu pembahasan kita hari ini. Akan istiqamah di atas sunnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun mereka-mereka yang memang sahibu hawa ya'budullah ala harfin yang berpegang dengan sunnahnya di ujungnya saja kalau menguntungkan dia tetap di sana kalau merugikan dia balik qalaba ala wajhi ini khasirat dunia wal akhirah fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala la ya'lamanna al-kadhibin Allah akan tahu siapa yang jujur menyatakan kami mukmin dan siapa yang dusta Allah akan tahu siapa yang jujur menyatakan kami salafi ahli sunnah dan siapa yang dusta dan tentunya di antara kedua ini ada sekian deret tingkatan. Artinya tidak hanya hitam dan putih, di tengah-tengahnya ada abu-abu. Ini yang memang dusta, munafik alias penyusup, disusupkan tengah-tengah ahli sunnah. Akan terlihat dengan apa? Dengan ujian. Yang jujur, Masya Allah, atau kita balik, yang jujur di atas. Yang jujur, dalam keadaan akan istiqamah dengan ujian apapun, akan tabat ala tauhid wa tabat ala sunnah apapun yang mereka hadapi. Tapi yang dustani tadi akan terlihat fi awali wahlatin, akan terlihat fi awali fitnatin, akan terlihat pada ujian sederhana saja akan terlihat. Baik. Nah, di antara ini dan ini masih banyak ada yang jujur tapi kurang dikit. Kurang dikit, kurang dikit, kurang dikit terus tambah banyak, tambah banyak. Demikian pula ada yang bukan dusta 100%. Tetapi beriman sih beriman. Tetapi lemah imannya. Sangat-sangat lemahnya. Itu juga akan terlihat seberapa kadar keimanannya. Ikhwani azza wa a'azakumullah muslimin rahimani wa Allah. Berkata Hudzaifah selanjutnya Haddats huddistuhu anna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Dan aku mendapatkan hadis bahwa antara fitnah itu dengan kamu ada pintu yang tertutup. Bahkan dalam riwayat pintunya adalah kamu. Umar kaget. Saya? Iya. Aku mendengarkan riwayat bahwa pintunya antara dia adalah dengan dengan mereka adalah kamu. Yusik an yuksar. Pintu tadi sebentar lagi akan hancur. Pecah. Umar bertanya dengan ketakutan. Aku sira la abalak. Apakah benar-benar kamu mendengar riwayatnya bahwa benar-benar dia pecah? Pintunya pecah? Atau pintunya terbuka? Barangkali engkau salah dengar. Lalu kana yu'ad. Bisa jadi pintu tadi hanya terbuka bukan pecah. Kata Hudzaifah, "La bal yuksar." Tidak, bahkan pintunya benar-benar pecah hancur. Wa huddistuhu anna dhalikal bab rajulun. Dan aku diberi berita pula bahwa pintu tersebut adalah seseorang yang kemudian terbunuh. Ketika dikatakan pintu tadi pecah, bukan terbuka, Umar bersyukur. Inilah kecerdasan Umar, jenius. Abqari radhiyallahu taala anhu. Pintunya terbuka atau tertutup, barangkali kamu salah dengar. La baryuksar, bahkan pintunya pecah. Bukan terbuka. Alhamdulillah. Maknanya kalau pintu tadi terbuka artinya aku mempersilahkan fitnah tadi, silahkan masuk. Tapi kalau pecah, aku pertahankan sampai aku mati, sampai hancur. Dan yang kedua ini yang benar, Umar terbunuh. <clears throat> Sebelum Umar terbunuh, nggak ada fitnah. Dalam artian fitnah yang tadi, yang kalmauji, yang seperti gelombang badai yang menghempas dengan keras, yang memakan sekian banyak korban. Apakah terjadi di zaman Umar? Tidak di zaman Abu Bakar, tidak di zaman Umar. Tapi fitnah itu terjadi di masa Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu munculnya para pemberontak-pemberontak Khawarij yang mengepung rumah Uthman dan membunuh Uthman. Ikhwan fillah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula bahwa kalau pedang muslim sudah mengenai muslimin, maka tidak akan terangkat lagi ila yaumil qiyamah. Kalau pedang muslimin sudah mengenai kaum muslimin, maka nggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Mana pedang pertama kaum muslimin yang mengenai kaum muslimin? Pedang mereka, para demonstran yang membunuh Utsman ibni Affan radhiyallahu taala itu pedang pertama. Setelah itu fitnah, fitnah, fitnah, fitnah, fitnah. Karena termasuk makna fitnah adalah kekacauan. Ketika berbicara alamat sa'at tanda-tanda hari kiamat disebutkan yakturul fitan. Semakin banyak fitnah. Ditanya apa itu fitnah? Al-qatl. Pembunuhan, pembunuhan, pembantaian, pembantaian. Ikhwani fi din azakumullah kaum muslimin rahimani wa Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merasa tenang setelah yakin kalau beritanya adalah pecah, bukan dibuka. Kemudian Hudzaifah menjelaskan lagi bahwasanya yang dimaksud pintu tadi adalah seseorang yang akan terbunuh. atau yamutu Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah hadith di dalam sahih Muslim. Berarti barakallahu fikum itu pun disebut fitnah. Umar terbunuh oleh seseorang yang bekas budak dari orang-orang kafir, tawanan-tawanan, kemudian berpura-pura masuk Islam. Kemudian membunuh. Ketika sholat, dibunuh. Kemudian ditanya siapa itu? Apakah muslim? Tidak, dia budak dari saya lupa dari Persia atau dari dari Romawi. Maka beliau mengatakan alhamdulillah kematianku bukan di tangan orang muslim. Artinya khawatir kalau dia dibunuh oleh orang muslim, khawatir dia memiliki sesuatu kesalahan apa kepada kaum muslimin. Ternyata tidak. Ikhwani fi wa a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun Apakah Allah sebutkan wa ja'alna ba'dakum kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain sebagai fitnah Atasbirun, apakah kalian sabar? Yang ini jadi fitnah buat yang itu, yang itu jadi fitnah buat yang inilah akhirnya. Maka kalau ada seorang yang tidak mau hadir kajian ke masjid, nggak mau mendatangi majelis ilmu karena ada si fulan, berarti dia sudah kalah dalam ujian. Allah uji dengan jenis manusia yang berbeda-beda. Perangai yang berbeda-beda Mudah-mudahan kalau akhlaknya semua baik, tetapi bukankah watak berbeda-beda? Ada yang emosional, ada yang ini, ada yang kalau dia salah dia akan minta maaf. Tetapi memang begitu temperamennya. Ada yang memang dari turunan keras, kasar, badu. Ada pula yang memang dari turunan orang yang berpendidikan, ya akan beda. Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang bedu, ditarik bajunya dengan keras, padahal baju Rasulullah SAW yang kasar, sehingga terlihat merah di lehernya. Para sahabat marah, Rasulullah tidak marah. Ya Rasulullah dia orang kurang ajar. Biar, biar, biar, biar. Ada apa? Aku minta harta Allah yang ada padamu. Cuma minta sodakoh. Tetapi bahasanya harta Allah yang ada padamu. Mari ke rumah. Diberikan. Cukup. Punya punya beliau yang diberikan, bukan punya sodako. Nih. Kurang. Kok cuma segini? Kasih. Cukup. Kurang. Tambah lagi. Tambah lagi. Orang tadi memandang ini orang berbeda. Bukan seperti biasa orang yang kami temui. Dia kembali ke kaumnya, dia ceritakan, aku tidak pernah melihat orang sebaik ini. Ya. Kalau nggak percaya temui dia. Maka yang belum masuk Islam ikut masuk Islam semua. Ikhwani fi azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu oleh orang-orang Badu. Dan Nabi SAW tahu kalau itu Badui. Memang terdidik dengan unta, kambing, dan sapi. Tidak dia hidup di kota, di tengah-tengah manusia. Tidak. Sapi, unta, biasanya gimana kalau kamu menggiring mereka? Wahai unta, ke kananlah sedikit. Atau wahai sapi berbelok. Enggak kan? Main sahabat saja. Belok! Akhirnya terbawa. Sehingga dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Kekasarannya dimaklumi dan penggembala unta kata Nabi lebih kasar dari penggembala kambing. Penggembala kambing lebih lembut daripada penggembala unta. Dan para anbiya rata-rata pernah memelihara atau menggembalakan kambing. Ikhwan ibn a'azakumullah tetapi kita tidak memanggil umat dengan domba-dombaku, tidak. Itu kebiasaan Nasrani yang menjuluki umatnya dengan domba-dombaku pulanglah Tuhan memberkatimu Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa ini fitnah lagi tidak ada sepeninggalku satu fitnah pun yang lebih menjelekkan atau lebih berbahaya, lebih bermadarat bagi laki-laki melainkan wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa, walaupun makna letter lakna tidak tidaklah aku tinggalkan satu fitnah. Tapi bukan Nabi yang bikin fitnah, sehingga saya terjemahkan tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melainkan para wanita. Apakah wanita yang sudah dinikahinya ataupun yang belum dinikahinya? Apakah fitnah itu dari wanita yang di rumahnya ataupun yang di luar rumahnya? Apakah fitnah itu wanita yang di atasnya ataupun yang di bawahnya? Perlu rincian. Fitnah yang sudah dinikahi adalah fitnah para istri. Ya. Yang kadang-kadang menuntut ini, menuntut itu, Kemarin ngaji, sekarang ngaji lagi. Sunnah, sunnah, sunnah. Ya kadang ada saja istri yang soleha. Masya Allah. Yang di luar, yang belum dinikahi, yang tadinya niatnya lurus, jadi niatnya bengkok. Barangkali saja saya bisa nikah lagi sama yang dia buat yang kedua. Sehingga tidak tidak ikhlas. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW tentang masalah hijrah. Innamal a'malu bin niyat, bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajra ilaih. Kata Nabi SAW bahwa amalan itu tergantung niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Tetapi siapa yang hijrahnya karena dunia, keuntungan-keuntungan dunia, awim ro'atin yankihuha, atau karena wanita yang dia akan nikahi, maka hijrahnya ke sana. Tiba-tiba pakai pakaian sunnah, tiba-tiba ngaji sunnah, tiba-tiba tiba berubah-berubah berubah, masya Allah. Iya, saya mau ngelamar si Pulana, dia nggak mau kalau bukan salafi. Oh, Masya Allah. Ya kalau dia benar-benar jadi salafi. Kalau ternyata hanya karena perempuan saja. Tidak ikhlas. Sayang sekali. Terbuang. Atau yang tadinya ikhlas. Masya Allah semangat, semangat, semangat. Tiba-tiba dengar. Katanya si fulanah gitu. Mah, semakin semangat. <laughs> Besoknya. Itu juga fitnah. Demikian pula perempuan-perempuan yang kasiatin ariat, ariatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna matil buktil ma'ilah juga fitnah. Wanita yang pakai pakaian tapi telanjang, yang melenggak-lenggokkan badannya, yang menyasak, menyanggul rambutnya, yang begini, yang begini di jalan-jalan, sudah juga fitnah. Baik. Dan juga termasuk fitnah adalah wanita yang di atasnya dan wanita yang di bawahnya. Wanita yang di atasnya adalah ibunya neneknya, atau yang di bawahnya, anak perempuannya, cucu perempuannya, ila akhir. Itu juga jelas fitnah. Ikhwani fi din a'azakumullah ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Mengapa kau dikatakan adarru 'ala rijal? Paling membuat madarat bagi laki-laki. Karena laki-laki itu walaupun badannya kuat, keker Walaupun, walaupun, walaupun. Tapi kalau sama perempuan biasanya kalah. Seringnya ilaman rahimah rabbu. Ini barakallahu fikum yang mengerikan. Ma ra'aitu naqisatu dinin wa aqlin yaglibna al-rijali aqwiya illa nisa Kata Nabi SAW, aku tidak dapati makhluk yang lemah akalnya, lemah agamanya, tetapi bisa mengalahkan laki-laki yang kuat, yang gagah perkasa, kecuali para wanita. Aku tidak dapati makhluk yang naqis suatu dinin wa aklin, kurang akalnya, kurang agamanya, tapi bisa mengalahkan laki-laki yang gagah perkasa, kecuali wanita. Idza kharaja asid. Kalau keluar singa. Masya Allah. Ketika pulang, <coughs> kelinci. <coughs> Kalau kelinci dengan makna lembut pada istrinya bagus. Dan itu yang ada dalam riwayat-riwayat. Tetapi kalau maknanya kalah, merus, oh merus, dikuasai, oleh istrinya. Tidak dia berbicara kecuali dengan titah istri. Tidak dia keluar kecuali dengan izin istri. Tidak dia kecuali dengan kesetujuan istri. Jadi kamu itu rijal.